Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Wa ba'da an ta'widu ma anhartukib Kamithli amma anta barran faqtarib Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai kana dan saudari-saudarinya. Di mana di sini beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-156 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'da an ta'widu ma anhartukib setelah an dalam hal ini maksudnya adalah an masdariyah itu ada ta'widu ma anhartukib ya urtukiba ya dilakukan penggantian ma anha dari kana. Maksudnya setelah an masdariyah itu ada keadaan di mana kana itu dapat digantikan oleh ma. Contohnya bagaimana? Kamithli amma anta barron faqtarib. Contohnya adalah amma anta faqtarib. Karena engkau baik, maka mendekatlah. Maka di sini ma yang ada di sini itu sebetulnya adalah pengganti dari kana. Asalnya adalah an kunta barron faqtarib. Karena engkau baik, maka mendekatlah. Maka Inilah yang dibahas dalam bait yang ke-156 ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini atau untuk bait ini yaitu hadfu kana wahdaha penghapusan kana semata karena sebelumnya ada penghapusan kana bersama isimnya maka di sini yang dihapus hanya kananya saja. Afalithu yang ketiga mimman farodat bihi kana dari perkara yang kana bersendirian darinya ya artinya kekhususan ini hanya dimiliki oleh kana tidak dimiliki oleh saudari-saudarinya annaha tuhdhafu wa ismuha wa khobaruha. Bahwa kana itu dapat dihapus. Wa ismuha wa khobaruha. Dan ya isim dan khobarnya itu dipertahankan. Artinya kana saja yang dihapus dan isim kana dan khobar kananya tetap ada. dzalika ba'da anil masdariyati ya atau wadzalika ba'da an al masdariyati dan itu dapat terjadi jika kananya itu terletak setelah an masdariyah fi kulli maudi'in urida fihi ta'lilu syai'in bi syai'in fi kulli maudi'in urida fihi ta'lilu syai'in bi syai'in. Di mana kana tersebut itu terletak setelah an masdariyah fi kulli maudhi'in pada setiap kedudukan urida fihi ta'lilu syai'in bi syai'in. Di mana di dalam kedudukan tersebut itu dikehendaki atau diinginkan makna yang menjelaskan mengenai alasan sesuatu karena sesuatu. Ya, jadi di sini adalah maksudnya harus ta'lil. Maksudnya harus ta'lil. Artinya menjelaskan alasan ya terjadinya sesuatu karena sesuatu. Mithalu dzalika, contoh dari hal tersebut Amma anta ghaniyan fatasaddaq. Amma anta ghaniyan fatasaddaq. Di sini mudahnya maknanya karena engkau kaya maka bersedekahlah. Namun bagaimana asal dari kalimat ini, dari jumlah ini? Wal aslu asalnya tasaddaq li'an kunta ghaniyan. Ini asalnya. Tasottaq li'an kunta ghaniyan. Bersedekahlah karena engkau kaya. Ini menunjukkan alasan. Ya, engkau ya hendaknya bersedekah. Ya, alasannya apa? Karena engkau kaya. Fakut lamu wa ma ba'daha ala tasaddaq ya faquttimatil lamu wa ma ba'daha ala tasaddaq maka didahulukan lam dan apa yang datang setelah lam tersebut artinya lam kemudian yang datang setelahnya artinya seluruh li'an kunta itu didahulukan dari tasaddaq ya artinya apa menjadi li'an kunta tasaddaq Tujuannya apa? Lilikhtisasi. Ya, untuk pengkhususan. Artinya itu dikhususkan pada kondisi tersebut. Jadi membawa makna kekhususan. Ya, engkau bersedekah, ya sebabnya apa? Karena engkau kaya. Thumma hudhifatil lilikhtisari wat takhfifi. Kemudian lam yang ada di dalam jumlah tersebut itu dihapus. Tujuannya apa? Untuk ikhtisor, untuk peringkasan, dan juga untuk takhfif, untuk meringankan. Maka jadinya bagaimana? Fasoro, maka jadilah ankunta ronian. Ya, asalnya tadi li ankunta ronian menjadi ankunta ronian. Lamnya dihapus untuk peringkasan dan untuk meringankan. Thumma hudifat kana. Kemudian dari yang tersebut, itu kananya dihapus. Ya, jadi ada kana pada kunta, nah di sini kananya dihapus. Maka vanfasolat domirul muttasilu biha. Maka domir muttasil yang ada pada kunta Ya kan taknya di situ adalah domir mutasil Infasola ya menjadi terpisah atau mudahnya menjadi domir munfasil. Karena apa? Karena kananya dihapus. Maka domir mutasil itu tidak dapat berdiri sendiri, maka dia infasola, berpisah, menjadi domir munfasil. Alal qa'idatil ma'rufati, mengikuti kaidah yang ya sudah ma'ruf sudah diketahui bahwa jika ada domir mutasil yang bersambung pada sesuatu, kemudian yang bersambung tersebut dihapus, maka menjadi domir yang munfasil. Fasoro maka jadilah an antagonian, ya menjadi an antagonian. Tadinya kunta, kanannya dihapus, domir taknya itu menjadi munfasil, menjadi an anta ghaniyan. Kemudian fa amma atau maaf atasnya thumma utiya bima aywadon an kana. Ya tadinya an anta ghaniyan thumma utiya bima. Ya kemudian didatangkan ma di situ. Ya didatangkan ma. Kenapa? Iwadon an kana. Ya, ma tersebut itu sebagai pengganti kana. Kemudian thumma udghimatin nunu fil mimi. Kemudian setelah an kan ma ya an ma antagonian. Nah, kemudian nun yang ada pada an itu diidghamkan, digabungkan dengan mim. Ya, nun yang ada pada an itu digabungkan menjadi atau digabungkan dengan mim. Maka jadinya bagaimana? Fasoro maka menjadi amma antagonian. Ya, tadinya an ma menjadi amma antagonian. Diidghamkan, dimasukkan. Fa amma ibaratun an anil yatil mudghamati fi mazzaidatin naibati ankana. Maka kata amma yang ada pada kalimat ini itu adalah ungkapan ya atau frase gabungan antara an masdariyah yang diidghamkan ya dimasukkan digabungkan dengan mazaidah. Yang mazaidah tersebut itu adalah pengganti bagi kana. Wa anta dan kata anta tadi, ya, anta pada eh, amma anta ghaniyan, ada anta di situ adalah ismun likanal mahdzufati Adalah isim kana bagi kana yang dihapus. Wa ghaniyan khobaruha. Dan kata ghaniyan adalah khobar kana bagi khobar yang atau khobar kana bagi kana yang dihapus. Wa hadha ma'na qawlihi wa ba'da an ta'widu ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa ba'da an ta'widu dan seterusnya. Ai maksudnya waqa'a fi kalamil arabi ta'widu ma an kana ba'da hadfiha ya terdapat atau berlaku ya di dalam kalam atau ucapan orang Arab penggantian ma atas kana ya artinya kana itu digantikan dengan ma ba'da hadfiha ya setelah kana tersebut dihapus jadi memang orang Arab itu kalau berkalam berbicara itu ada keadaan di mana karena itu digantikan dengan ma ya setelah kananya dihapus kapan itu wadzalika ba'da anil mastariyati itu terjadi setelah an mastariyah wa qawluhu anha ya dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala anha yufidu lisma wal khabara lam yuhdhafa ya yufidu lisma wal khabara lam yuhdhafa maka anha di sini itu membawa makna membawa faedah bahwa isim dan khobar kana itu tidak dihapus keduanya yang dihapus hanya kananya saja Mengapa? Li'annahu lam yuzkar iwadon illa likana wahdaha. Karena ya tidak disebutkan ya ma tersebut itu sebagai pengganti melainkan hanya pengganti sebagai atau hanya sebagai pengganti kananya saja ya kana semata. Ya, jadi isim dan khobarnya itu tetap ada, tidak dihapus. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait yang ke-157. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa min mudari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Dan pada mudari'nya kana Artinya karena itu mudoriknya adalah yakunu. Munjazim yang dalam keadaan majazum Ya tuh nunun. Itu nunnya itu dihapus. Ya. Maka mudoriknya karena itu da dapat datang dalam keadaan majazum itu nunnya itu dapat dihapus. Wahwa hadfun maltuzim. Walaupun penghapusan tersebut itu bukanlah penghapusan yang wajib. Artinya apa? Nunnya itu kadang dihapus, kadang tidak. Ya, orang Arab itu kadang menghapus nun yang ada pada uh, yakun ya, karena kana yakunu majazumnya apa? yakun. Nah, nunnya itu kadang dihapus, ya kadang tidak dihapus. Ya, maltuzim, ya tidak kemudian wajib dihapus. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait yang ke-157 ini. Di mana beliau mengatakan hadzfun nuni min mudari'i kana. Hadzfun nuni min mudari'i kana. Penghapusan nun dari mudari'nya kana. Ar-rabi'u yang keempat, mimma bihi kana, ya dari perkara yang khusus bagi kana, ya artinya saudari-saudari kana tidak memiliki kekhususan tersebut. Apa kekhususan yang keempat? Jawazu hadfi lami mudhari'iha. Diperbolehkannya menghapus lam dari mudhari'nya. Apa maksud dari lam mudhari'? Kita lihat catatan kaki. Li'anna kana asluha kawana. Ya, karena apa? Karena kana itu kan asalnya bukan kana tetapi asalnya adalah kawana. Alifnya itu berasal dari wawu. Ya, kemudian diubah menjadi alif. Ala wazni fa'ala mengikuti wazan fa'ala. Fannunu hiya lamul kalimati. Maka nun yang ada pada kawana itu adalah lam dari wazan tersebut. Ya, lam dari kata tersebut. Ya, fa'ala. Ya, kawana. Ya, maka lamnya itu adalah huruf nun. Wal mudhari'u yakunu ala wazni yaf'ulu. Dan mudhari'nya, mudhari' dari kana yakunu itu adalah mengikuti wazan yaf'ulu. Ya fa'ala yaf'ulu. Wa fihi i'lalun bitaskini. Di sini terjadi i'lal dengan taskin. Ya mengapa? Karena kita melihat wazan aslinya adalah yaf'ulu. Ya yaf'ulu. Berarti asalnya bukan yakunu tapi yakwunu. Ya yakwunu. Maka wawu di situ itu berharokat. Ya, wawunya itu berharokat. Maka kita mengetahui dalam i'lal kalau wawu atau ya itu berharokat, maka ada proses taskin di situ. Ya. Dengan mengubah atau menukar uh, harokat yang ada. Tadinya yaf'ulu menjadi uh, yafu'lu. Ya, menjadi yakunu. Tadinya yakwunu menjadi menjadi tadinya yakwunu menjadi yakunu. Ya, ini adalah i'lal bitaskin. Nah, itu maksudnya menghapus lam dari mudhari'nya. Kemudian kita kembali ke atas. Apa lam mudhari'? Wa hiyan nunu min lam yakun. Yaitu huruf nun yang ada pada lam yakun. Kita lihat catatan kaki. Aslu hadzal fi'li ba'dal jazmi lam yakun. Ya. Asal dari fi'il ini setelah dijazmkan, ya kan asalnya lam yakunu atau asalnya yakunu. Ya, asalnya adalah yakunu. Kalau kemasukan ada penjazm, yaitu lam, menjadi lam yakun. Ya, Wahuwa majazumun bisukuni alan nuni. Lam yakun itu majazum dengan sukun, ya sukun di atas nun. ko sakinani maka bertemu dua sukun ya yakun ya ada dua sukun sukunnya mana al wawu wan nunu yaitu sukun yang ada pada wawu dan sukun yang ada pada nun ya lam yakun fahudhifatil wawu litakhallusi minil tiqaihima maka karena ada pertemuan dua sukun maka wawu atau sukun yang pertama itu dihapus litakhallusi minil tiqaihima. Ya, su supaya terbebas adanya atau terbebas dari adanya pertemuan dua sukun. Ya, karena secara umum kita tidak dapat membaca atau sulit membaca sebuah kata yang terdapat pertemuan dua sukun di situ ya. Kemudian fasoro lam yakun, maka jadilah lam yakun tadi menjadi lam yakun. Thumma khudifatin nunu takhfifan. Kemudian nunnya dihapus karena alasannya adalah untuk takhfif, untuk meringankan. Jadi lam yakun menjadi lam yaku. Nah itu prosesnya. Kemudian kita kembali ke atas. Nah, namun wadzalika bi arba'ati syurutin. Tetapi untuk menghapus nun yang ada pada lam yakun itu ada empat syarat. Apa saja empat syarat tersebut? Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna majzuman. Ya, an yakuna majzuman. Artinya mudhari' dari kana tersebut itu harus dalam keadaan majzum. Fala hadfa fi nahwi man takunu lahul jaizatu. Ya, maka tidak ada penghapusan pada contoh berikut ini yaitu mantaku nulahul jaizatu. Ya, mantaku nulahul jaizatu. Siapa yang ya hadiah ini itu diberikan kepadanya atau siapa yang e, berhak mendapatkan hadiah atau penghargaan ini. Mengapa di sini tidak boleh dihapus? Li'adamil jazmi. Karena di sini tidak ada atau bukan dalam keadaan jazm. Ya takunu lahul jaizatu karena tidak ada adat penjazm atau penasab, maka ini keadaannya marfu. Karena keadaannya marfu, maka tidak boleh dihapus. Athani, syarat yang kedua, an yakunal jazmu bisukuni keadaan jazmnya atau tanda jazmnya itu harus berupa sukun. Ya, kita mengetahui tanda jazm yang asal itu sukun. Namun juga memiliki niabah, ya, pengganti dari sukun. Misalnya apa di sini hadfun nuni. Ya, karena ada uh, suatu fiil yang tanda jazmnya itu adalah dengan dihapusnya nun. Nah, ini kalau mau dihapus eh, lam yakun itu nunnya mau dihapus, itu harus jazmnya dengan sukun. Tidak boleh dengan tanda lain. Fala hadfa fi nahwi, maka tidak ada penghapusan dalam contoh. In ahmaltum lam takunu mustafidina. In ahmaltum lam takunu mustafidina. Jika kalian lalai, maka kalian itu tidak akan mendapatkan manfaat. Maka di sini ya tidak boleh dihapus nunnya. Mengapa? li annal jazma laisa bisukuni. Ya kita melihat di sini fi'il takunu. Ya takunu di sini itu majazum karena adanya lam. Ya, tetapi apakah tanda jazamnya sukun bukan ya takunu. Ya ini tanda jazamnya bukan sukun, tetapi wa innama bihadzfin nuni. Ya, tanda tanda jazamnya itu adalah dengan dihapusnya nun. Karena asalnya takununa. Ya, kemudian kemasukan lam menjadi lam takunu. Maka di sini kita melihat bahwa tanda jazamnya bukan sukun. Karena itu e, tidak boleh dihapus nunnya. Ya, lagi pula memang tidak ada nunnya di sini. Atsalitsu yang ketiga, syarat ketiga supaya nun itu boleh dihapus alla yaqa'a ba'dan nuni dhamiru nasbin muttasilun. Ya alla yaqa'a ba'dan nuni dhamiru nasbin muttasilun setelah nun itu tidak boleh terletak domir nasab yang mutasil. Ya. Jadi setelah nun tersebut, lam yakun tadi misalnya, itu tidak boleh ada domir nasab yang mutasil. Fa in waqa'a lam yajuz hadfun nuni. Kalau ada domir nasab yang mutasil, maka tidak boleh dihapus nunnya. Ya, jadi kalau setelah yakun itu ada domir mutasil yang nasab, itu tidak boleh dihapus nunnya. Contohnya bagaimana? Ka qawlihi sallallahu alaihi wasallama li Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu anhu. Fi sya'ni bani Sayyadin ya, mengenai keadaannya Ibnu Sayyad. Kita mengetahui Ibnu Sayyad itu adalah seorang Yahudi yang ya, disangka dia itu adalah Dajjal. Ya, karena memiliki beberapa ciri-ciri dari Dajjal. Maka Rasulullah eh, sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Umar yang ingin membunuh Ibnu Sayyad. Apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Umar radhiyallahu anhu, in yakunhu falan tusallita alaihi. Jika memang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, maka engkau tidak akan mungkin dapat mengalahkannya. Wa illa yakunhu fala khairolaka fi qatlihi. Dan jika ternyata Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu dalam pembunuhannya. Ya, artinya kalau dia dajjal, engkau tidak mungkin mengalahkannya. Tapi e, kalau dia itu bukan dajjal, ya maka apa kebaikannya membunuh anak ini? Ya. Maka apa yang menjadi syahidnya? Perhatikan in yakunhu dan wa in la yakunhu. Ya, in yakunhu dan wa illa yakunhu. Maka keduanya itu menjadi majazum karena adanya in. Ya, in yakunhu dan wa illa yakunhu. Nah, di sini setelah yakun itu datang domir nasab mutasil Yaitu hak ya, yaitu hak. Maka tidak boleh dihapus nunnya menjadi in yakuhu. Ya, atau illa yakuhu. Tidak boleh. Mengapa? Karena tadi, karena datang setelah yakun, itu domir nasab yang mutasil. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Al-hadithu muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi. Ya, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim wa qad taqaddama 'indal kalami 'ala dhamiri fi babin nakirati wal ma'rifati. Dan hadis ini itu telah berlalu ya, penyebutannya ketika menjelaskan ketika penjelasan mengenai domir pada bab nakiroh dan ma'rifah. Kita kembali ke atas. Fala yajuzu hadfun nuni maka tidak boleh dihapus nun ya tidak boleh menjadi in yakuhu dan tidak boleh wa illa yakuhu tidak boleh mengapa liwuku ha'i ya karena adanya hak setelah yakun tersebut Wahia dhamiru nasbin ba'daha dan itu adalah domir nasab yang datang setelahnya. ar yang keempat, alla yaqa'a ba'daha sakinun. Ya, dan setelah yakun tersebut, itu tidak boleh datang suatu kata yang memiliki sukun. Ya, tidak boleh. Fa'in waqa'a lam yajuz hadfun nuni. Kalau setelah yakun itu datang kata yang memiliki sukun di awal, maka tidak boleh dihapus nunnya. Kakaulika, ya. Contohnya adalah ucapanmu lam yakunil jal lam yakunil jawu sahwan. Lam yakunil jawu sahwan. Cuacanya itu tidak cerah. Fala tuhdhafun nunu. Maka di situ itu tidak dihapus nun, ya tidak boleh lam yakul jawu sahwan. Ya, tidak boleh. Mengapa? kini kini ba'daha. Karena ada sukun yang datang setelah yakun. Apa sukunnya? Wahuwa alit ta'rifi. Ya, yaitu al yang memakrifahkan. Ya, di situ kan ada lam sukun di al. Ya, maka tidak boleh lam yakul jawu, tetapi harus lam yakunil jawu ya tetapi wa ajazahu yunusu syaikhu sibawaihi ya wa ajazahu yunusu syaikhu sibawaihi akan tetapi Yunus yang merupakan guru dari Sibawai itu memperbolehkan penghapusan nunnya ini. Artinya beliau boleh e, mengatakan lam yakul jawu sohwan. Kemudian wal mithalul jami'u lisyuruti dan contoh yang menggabungkan seluruh syarat tadi yaitu keempat syarat tadi itu adalah lam yaku talibul ilmi muqassiran. Lam yaku talibul ilmi muqassiran. Seorang penuntut ilmu itu ya selayaknya tidak lalai. Ya tidak lalai. Maka di sini itu mengumpulkan keempat syarat. Ya, karena yang pertama kan majazum. Ya, dia majazum karena adanya lam. Kemudian yang kedua majazumnya dengan sukun. Ya kan asalnya lam yakun talibul ilmi muqassiran. Ya karena majazumnya dengan sukun maka nunnya boleh dihapus. Kemudian syarat yang ketiga itu setelah nun tersebut tidak ada domir nasab yang mutasil. Ya, karena yang datang setelahnya talibul ilmi. Kemudian syarat yang keempat, setelah yakun itu tidak ada sukun. Ya, maka contoh ini menggabungkan keempat syarat tadi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walam yaku minal musyrikin ya dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik ya orang-orang yang mempersekutukan Allah maka di sini asalnya adalah walam yakun minal musyrikin tetapi nunnya dihapus karena uh, ayat ini itu menggabungkan keseluruh syarat tadi Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 20 yang menghikayatkan ucapan Maryam walam aku bagiya ya dan aku bukanlah aku seorang pezina maka di sini asalnya adalah walam akun baghiyan tetapi karena di sini menggabungkan keempat syarat tadi maka nunnya itu dihapus, boleh dihapus. Ya, kalau ini adalah jumlah biasa. Kemudian wala farqa fi hadzal hadzfi baina kanan naqisati kama mathalna wa baina kanat tammati. Dan penghapusan ini, penghapusan nun ini yaitu tidak ada bedanya. Ya, apakah penghapusan ini itu ada pada kanan naqisah yang telah kami berikan contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh tadi itu adalah kana naqisah. Atau kananya adalah kana yang tamah. Ya, kana yang tam. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan kana tam itu adalah kana yang cukup dengan isim marfu saja. Yang menjadi fa'ilnya misalnya. Ya, tidak perlu ada isim kana, tidak perlu adanya khobar kana. Ya kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-40 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah Ya, kemudian wa in tak wa in tak wa in taku hasanatan yudha'ifha Ya innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang pun ya walaupun sebesar dzarrah dan jika ada kebaikan sebesar dzarrah ya kemudian sambungannya yu'ti milladunhu ajron azima Ya, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maka di sini perhatikan wa intaku hasanatan. Ya, asalnya adalah wa intakun hasanatan. Ya, apa penjelasannya? Kita melihat, ya, kita mengetahui bahwa kurra uh, atau para periwayat Eh, bacaan dari Al-Qur'an itu memiliki cara membaca yang berbeda. Ya, maka faqad al haramiyani ya, maka membaca imam qiraah dari dua kota haram ya dari dua kota haram yaitu Nafi'u bin Nafi'u banu Abdir Al-Madaniyu. Yang pertama adalah Imam Nafi' bin Abdurrahman Rahman Al-Madani ya, dari Madinah. Wa Abdullah bin Katsirinil Makkiyu. Dan Imam Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki. Ya, beliau berasal dari Makkah. Maka dua imam kiroah ini itu membacanya tidak seperti ini. Ya, tidak wa intaku hasanatan. Tetapi apa? Membacanya birofi hasanatan. Ya, berarti dengan merofakannya, membacanya wa intaku hasanatun. Ya, wa intaku hasanatun. Ya. Kedua imam tersebut membacanya dengan rofa. Wa hadfin nuni, ya, dan nun yang ada pada taku itu juga tetap dihapus. Ya, maka apa? Wa hadhihi hiya Ya, maka kalau bacanya wa intaku hasanatun, maka kana yang ada di sini bukan kana naqisoh, tetapi kana yang tamah. Ya, karena cukup dengan isim marfu saja sudah sempurna. Tetapi wa qara'a baqiyatus sab'ati bin nasbi. Akan tetapi imam kiroah sab'ah yang lain selain beliau berdua itu membacanya dengan nasab. Artinya tetap baintaku hasanatan. Mengapa ala annaha naqisatun? Ya karena menganggap taku yang di sini itu adalah kana naqisah. Wa takdiru, maka kalau kananya naqisah, takdirnya apa? Wa in takudzarratu hasanatan. Ya, kalau eh, jika uh, kebaikannya tadi Ya, atau walaupun ada sebesar darah hasanah. Ya, ini mungkin contoh ini mengikuti pendapatnya Yunus ya, guru dari si Bawai karena adzarrah itu kan ada sukunnya. Harusnya wa intakuni dzarratu hasanatan. Ya, tapi karena ini contoh ya, artinya takdirnya ya, artinya domir hiyanya yang ada pada taku itu kembalinya kepada adzarrah. Ya, atau juga mengikuti pendapatnya Yunus juga bisa tadi. Ya, guru dari si Bawai. Wa hadha ma'na qawlihi wa min mudari'in wa min mudari'in likana munjazim. Ya, wa min mudari'in likana munjazim. Dan ini maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa min mudari'in likana munjazim ay tukhzafun nunu minal fi'lil mudhari'i likana. Nun yang ada pada fi'il mudhari'nya kana itu boleh dihapus. Iza kana majzuman ya jika fi'il mudhari'nya itu adalah majzum. Wa hadza hadfun lam taltazimhul arabu. Dan ini adalah penghapusan yang tidak terus-menerus dilakukan oleh orang Arab. Artinya orang Arab itu kadang menghapus, kadang tidak menghapus, walaupun terkumpul seluruh syarat tadi. Ya, tidak selalu menghapus, ya, kadang menghapus, kadang tidak menghapus. Fahuwa izun. maka hukumnya di sini tidak wajib, tetapi jaiz, boleh. Wahuwa kathirun jiddan fi kalamihim nathron wa syi'ron. Dan penghapusan ini itu banyak dapat ditemui dalam ucapan orang Arab. Ya, baik dalam nazar, dalam prosa atau dalam syair, ya dalam syair. Artinya banyak dapat ditemui, namun tidak selalu. Ya, kadang dihapus, kadang tidak dihapus. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.